Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Ikhwani fiddin rahimakumullah Melanjutkan bab Berikutnya dari kitab Al-Kabair Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Babu Zikri raib Bab tentang Raib yakni keraguan Atau asyak Ini termasuk salah satu yang sangat dikhawatirkan yaitu keraguan dalam bab iman. Ikhwani fi din rahimakumullah Iman adalah sesuatu yang kokoh I'tiqadun jazim Keyakinan yang mantap yang kokoh Ya Adapun Raib Keraguan atau syak Maka Tentu bertolak belakang dengan Keyakinan yang mantap tersebut Seorang mukmin berkeyakinan dengan kokoh. Sementara mereka yang punya raib adalah orang-orang munafik. Dan mereka bukan orang yang beriman. Oleh karenanya di sini Syekh rahimahullah menyebutkan bab ini karena beliau memang sedang membahas tentang dosa-dosa besar yang terkait dengan Eh, keyakinan atau yang terdapat di dalam kalbu seseorang. Dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, "Fal asl fil mu'min alla yakuna 'indahu syakkun wa la yakunu mutaraddidan fi imanihi." Pada asalnya seorang mukmin rahimakallah tidak punya keraguan dan tidak punya kebimbangan dalam imannya wa inna ma yakunu sadiqal iman dan mukmin adalah orang yang jujur dan benar dalam imannya artinya lahir batin beriman sebagaimana dinyatakan dalam lisannya dalam kalbunya pun memang mantap dan kokoh Amal ladhi indahu syakkun wa taraddudun fahadha la yakunu mu'mina. Adapun yang punya syak, keraguan dan kebimbangan, maka ini tidaklah termasuk orang yang beriman. Di sini disampaikan oleh penulis rahimahullah beberapa ayat di antaranya surat Al-Hujurat ayat yang ke-15 firman Allah Subhanahu wa taala Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah alladhina amanu billahi wa rasulihi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya Thumma lam yartabu Kemudian mereka tidak bimbang Tidak ragu-ragu Tidak seperti munafik alladzinahum hum fi raibihim yataraddadun yang mereka itu bimbang dalam keraguan-raguan mereka ya seorang mukmin lam yartabu tidak ada keraguan sehingga ini menjadi salah satu syarat sahnya iman seseorang harus bersih dari kebimbangan dan keraguan pada iman tersebut ya yeah. Dan ini tentunya dalam segala hal yang diimani ya, terkait iman kepada Allah mantap, kokoh, tidak ada keraguan. Terkait iman kepada malaikat begitu juga, terkait iman kepada hari kiamat dan rukun-rukun iman serta perinciannya. Jangan pada salah satu saja ada kebimbangan. Mungkin iman kepada Allah kokoh, mantap, ya iman kepada malaikat juga seperti itu giliran iman dengan takdir bimbang nah sama saja ini juga tidak sah semuanya jadinya membatalkan semuanya jadi kita dituntut yakin mantap kokoh dalam segala hal yang wajib kita imani jangan sedikit pun pada perkara-perkara itu ada kebimbangan dan keraguan. Ya. Yeah. Di dalam ayat yang lain di awal-awal surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa qauluhu ta'ala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun." Walladzina yu'minun dan mereka orang-orang yang beriman bima unzila ilaika terhadap apa yang diturunkan kepadamu wama unzila min qablik dan yang diturunkan kepada yang sebelummu wabil akhirati hum yuqinun dan mereka terhadap akhirat mereka yakin ulaika ala huda min rabbihim mereka itu di atas petunjuk dari Rob mereka wa ulaika humul muflihun dan merekalah orang-orang yang mendapat keberuntungan ikhwani fiddin din rahimakumullah pada ayat ini juga disebutkan tentang kewajiban yakin. Allah menyebut tentang orang-orang yang bertakwa bahwa mereka adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Beriman kepada yang diturunkan kepadamu. Beriman kepada Al-Qur'an ya, tidak ada keraguan terhadap Al-Qur'anul Karim sebagai wahyu Allah Azza wa Jal kepada nabinya, rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ma unzila min qablik dan yang diturunkan sebelummu. Beriman pula dengan kitab-kitab yang lain. Ya. Ketika kitab-kitab itu masih suci, belum dicampuri dicampuri dengan yang lain. Taurat, Injil, Zabur, ketika itu betul-betul masih murni belum dicampuri oleh tulisan tangan mereka artinya ayat-ayat yang mereka sisipkan ya maka itu adalah kitab-kitab Allah yang harus diimani kemudian wabil akhirati hum yuqinun mereka pun yakin terhadap akhirat tidak ada keraguan nah inilah ya al yakin beriman yang mantap, yang kokoh. Tidak ada keraguan sama sekali pada imannya tersebut. Allah katakan, "Ulaika ala hudam min rabbihim", mereka itu di atas petunjuk rob mereka. Nah, wa ulaika humul muflihun dan merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, jadi kita melihat di sini dengan nyata bahwa memang harus yakin ya, jangan ada keraguan agar kita betul-betul di atas petunjuk Allah agar kita menjadi orang yang muflihun jangan ada kebimbangan kemudian pada surat Al-Jathiyah ayat yang ke-32 wa idza qila inna wa'adallahi haqq was-sa'atu la raiba fiha ila qawlihi wa ma nahnu bimustayqinin Bila dikatakan kepada mereka inna wa'adallahi haq bahwa janji Allah itu hak, benar. Wasa'atu la rayba fiha. Dan as-sa'ah hari kebangkitan, hari kiamat la rayba fiha, tiada keraguan padanya. Mereka mengatakan apa? Mana terima sa'ah Inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaqinin. Mereka justru mengatakan mana dari masaah. Kami nggak tahu apa itu hari kiamat. Ya. Kami nggak tahu apa itu hari kebangkitan. Inna dhunnu illa dhanna. Kami hanya menyangka-nyangka saja. Wa ma nahnu bimustaqinin dan kami tidak yakin. Lihatlah bagaimana keadaan mereka. Siapa yang mereka ini? Orang-orang kafir. Mereka ini orang-orang kafir. Ketika disampaikan kepada mereka inna wa'adallahi haq. Janji Allah itu benar. Hari kiamat tidak ada keraguan. Tapi jawab mereka justru seperti itu. Ya, kita nggak tahu hari kiamat itu apa. Ya, kami hanya menyangka-nyangka saja dan kami nggak yakin. Nah, Allah Azza wa Jalla mencela mereka. Orang-orang kafir disebabkan tidak yakinnya mereka terhadap hari kiamat. Mereka mengatakan kami hanya menyangka saja. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, seorang mukmin tidak boleh seperti itu. Seorang mukmin harus betul-betul yakin, mantap dan kokoh dalam imannya terhadap hari akhirat terhadap hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, semuanya dia yakini tanpa ada keraguan, al-jannah wan nar, surga, neraka, semua dia yakini. Selama dia tahu ada dalil yang sahih dan dia tahu dalil tersebut sahih dari Nabi, jangan ada keraguan sedikit pun. Beda halnya kalau mungkin dalam bab perincian tertentu yang mungkin ada sebuah riwayat ya Dikatakan dari surga ada demikian dan demikian atau dikatakan di neraka ada demikian dan demikian. Apa dalilnya? Ada sebuah hadis sahih atau tidak? Ada ulama yang mensuaikan ada yang tidak. Perlu dipelajari. Ya. Mungkin ulama yang mengatakan tidak sahih ya tidak akan meyakininya karena menganggap itu tidak sahih. Nah, kita nggak bicara masalah-masalah yang seperti itu karena itu perlu dipelajari tapi perkara yang sudah jelas ya harus diimani kebangkitan ya azab kubur kemudian surga neraka kemudian mizan timbangan kemudian as jembatan di atas jahanam kemudian telaga dan seterusnya semua dalil-dalilnya jelas maka jangan ada keraguan sedikit pun di dalam iman kita terhadapnya Begitu pula dalam bab iman dengan malaikat, ya kan? Allah menyebutkan tentang malaikat dan perinciannya sebatas yang Allah sebutkan yang kita ketahui harus iman kita betul-betul kokoh. Jangan ada keraguan sedikit pun. Jangan seperti mereka orang-orang yang kafir dan mengatakan kami hanya menyangka saja. Nggak bisa dalam bab iman nggak bisa. Sangka menyangka, duga menduga, perkiraan, ya tidak bisa, harus yakin dan mantap kokoh, tidak ada keraguan sama sekali. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam riwayat ini disebutkan di sini riwayat dari sahabat Muad ya. Riwayat dari sahabat Muad radhiyallahu anhu Beliau Muad radhiyallahu an mengatakan wa kana Muad radhiyallahu an yaqulu fi majlisih kulla yawmin qallama yukhti'uhu ya Allahu hakamun qist halakal murtabun ya. Riwayat Abu Dawud dan Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf Artinya bahwa Sahabat Mu'ad radhiyallahu an beliau mengatakan di majlis-majlisnya tiap hari. Tiap di majlis beliau mengucapkan kata-kata itu. Qalla ma yukhti'uhu. Hampir-hampir enggak pernah lepas mengatakan kata-kata itu. Apa yang beliau katakan? Allahu hakamun qist. Allah Subhanahu wa taala ya uh, yang menghukumi, maha menghukumi dengan keadilan halakal murtabun binasa orang-orang yang ragu ya binasa orang-orang yang ragu nah ini seperti yang tadi disebutkan menjadi uh, ucapan sahabat Muad radhiyallahu an sering sekali menyebutkan ini memperingatkan umat dari irtiab ya atau keraguan halakal murtabun binasa mereka orang-orang yang ragu. Ya, tentu karena mereka yang ragu artinya tidak beriman. Tidak dianggap imannya. Sekalipun mengatakan saya beriman, tapi kalau kenyataannya ada kebimbangan, maka tidak diterima keimanannya tersebut. Ya, sehingga dia akan menjadi orang yang binasa. Nasehat alaihi wasallam. Kemudian Disamakan pula di sini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Inna min al yaqin alla turdi ahadan bi sakhatillah wa la tahmad ahadan ala ma ataaka Allah." Inna al yaqin, sesungguhnya di antara al yaqin keyakinan yakni yang benar yang dituntut agar kita meyakininya Allah turdi ahadan bisakhatillah di antara bentuk keyakinan adalah engkau jangan mencari ridha seseorang dengan melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Wala tahmad ahadan ala ma atakallah Jangan pula kamu memuji seseorang berdasarkan apa yang Allah berikan kepadamu. Wala talumu ahadan ala ma lam yu'tikallah. Jangan pula kamu mencela seseorang karena Allah tidak memberimu sesuatu. Wa innallaha bi'ilmihi wa qistihi ja'ala ar-rauha wal faraha fil yaqin. Dan sungguh Allah Azza wa Jal dengan ilmunya dan keadilannya menjadikan rasa tenang dan bahagia fil yakin pada sikap yakin. Wa ja'ala hamma wal huzna fi syaki wa sukht. Dan Allah menjadikan al-ham kegelisahan wal huzn, eh, wal huzn kesedihan fi syakki wa sukhti pada sikap keraguan dan tidak terima atau marah terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Wa inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin dan sungguh rizki Allah itu tidak akan ditarik oleh ambisinya orang yang ambisi. Wa la yarudduhu karahiyatu karihin dan tidak akan ditolak oleh kebencian orang yang membenci. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, demikian diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Baihaqi ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ucapan ini seperti yang dikatakan di sini menerangkan kepada kita seperti apa al yaqin Kita ini yakin terhadap Allah, ya. Percaya kepadanya, tawakal kepadanya, pasrah kepadanya, yakin benar-benar al yaqinu billah, yakin terhadap Allah. Seperti apa? Di antara bentuk al yakinu billah, keyakinan terhadap Allah itu adalah kita ya tidak mencari ridho seseorang dengan melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Nah, ini pertama, ya. Padahal kalau kita teliti justru yang banyak seperti ini, ya. Yaitu ingin mencari ridhonya manusia sekalipun mengorbankan syariat Allah. Bukankah seperti ini keadaannya umumnya manusia dan mungkin terkadang pun kita jatuh padanya nasallallahu salam semoga Allah mengampuni kita ya yakni seseorang mungkin karena mencari ridhonya istri mencari ridhonya anak mencari ridhonya teman, mencari ridhonya tetangga, mencari ridhonya atasannya, bosnya, mencari ridhonya orang yang dia senangi, dia kasihi. Dia lakukan segala sesuatu atau apa yang diinginkan oleh orang tersebut padahal itu tidak diridhoi Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah kalau kita betul-betul punya al-yakin, jangan melakukan itu. Jangan melakukan hal tersebut. Jangan mengorbankan Ridha Allah Azza wa Jal demi ridhanya manusia. Jangan. Justru sebaliknya. Yang penting Allah ridha sekalipun manusia tidak ridha. Siapapun dia. Mestinya begitu. Itulah al-yakin. Ya. Mencari ridha Allah Demi ridha Allah kita lakukan apa yang mesti kita lakukan. Orang senang atau nggak senang urusan belakang. Ya, ridha atau ridho, tidak ridha urusan belakang. Bukan itu yang kita cari. Tapi yang kita cari adalah Ridha Allah azza wajal. Nah itu al yakin. Kemudian yang kedua kata beliau, jangan kamu memuji seseorang terhadap rizki yang Allah berikan kepadamu. Allah yang memberi kamu, tapi kamu memuji orang. Keliru, salah. Mestinya kamu puji Allah, bersyukur kepadanya. Ya, jangan orang yang dipuji padahal rizki yang diberikan kepadamu dari Allah. Ini juga terkadang terjadi. Dan ini termasuk hal yang Eh, cukup apa pelik ya karena kadang orang nggak menyadari hal tersebut dan telah diingatkan oleh penulis dalam kitab tauhid hal yang mirip dengan ini ya hal yang mirip dengan ini yaitu ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan yang sering diucapkan oleh orang dia diberi oleh Allah Azza wa Jal suatu kebaikan tapi lupa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal seorang seperti dikatakan oleh sebagian ulama salaf mengatakan ya e, ketika berlayar di lautan dengan aman, tenang, selamat lalu dia mengatakan kanat rihu tayyibah wal mallahu hadiqan Iya, selamat, ya kan? E, eh, perjalanan lancar. Kenapa? Karena angin bagus dan nahkodanya cerdas. Nah, ini ulama kita dulu mengatakan ini kata-kata mengandung unsur apa? Unsur syirik. Walaupun bukan syirik besar ya. Tapi di sini ada kandungan kesyirikan dari sisi dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kita berjalan di tengah lautan, hakikatnya yang memberi keselamatan kepada kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa saat ditanya justru jawabnya tanpa pujian kepada Allah, justru mengatakan apa? Karena nahkodanya cerdas. Akhirnya yang dipuji adalah nahkoda bukan Allah Azza wa Jal. Nah ini ya memuji manusia padahal yang memberi adalah Allah. Ini bukan termasuk al-yakin. Ya. Ini bukan termasuk al-yakin. Kalau kita betul-betul yakin terhadap Allah, mestinya puji Allah dulu. Ya, bersyukur kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Sanjung Allah Azza wa Jalla atas karunia-Nya. Baru kalau mau nyebut orang dan itu memang e, ada sebab musababnya, ada kaitannya. Setelah itu alhamdulillah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyelamatkan kami. Kemudian ya. Nah, kuda juga perhatian ya, dia juga punya pengalaman. Nah, setelah kita memuji Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ikhwan fidin rahimakumullah Hal yang kedua ini Kalau kita betul-betul punya Al-yakinu billah Yakin terhadap Allah Jangan sampai kita memuji manusia Ya Melupakan Allah Azza wa Jal Padahal yang memberi kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ya Bersyukur kepada manusia Memuji kepada mereka Boleh saja Tapi tadi Kapan itu? Setelah kita memuji Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian berikutnya. Wala talum ahadan ala ma lam yu'tikallah. Juga termasuk al-yakin, jangan kamu mencela seseorang pada sesuatu yang Allah tidak beri kamu pada sesuatu yang Allah tidak beri kamu. Jadi kita mungkin mengusahakan suatu hal kemudian setelah usaha ternyata nggak dapat. Ya. Akhirnya kita menjadikan seseorang sebagai kambing hitamnya. Kita salah-salahkan orang tersebut pada perkara yang Allah tidak berikan kepada kita. Ya. Yeah. Artinya di sini wallahu alam yakni uh, kita ya harus menyadari bahwa segala sesuatu adalah dengan takdir Allah Azza wa Jal ketika kita sudah berusaha kemudian enggak dapat dan justru dapat sebaliknya atau dapat musibah Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al takdir Allah ya apa yang Allah kehendaki terjadi ya menyalahkan seseorang kalau memang ada sebab musababnya setelah kita rela dengan takdir Allah dan sabar dengan takdirnya menyadari boleh kita menyalahkan kalau memang ada sebab musababnya ya tapi jangan kemudian seolah-olah semuanya karena dia tertimpa segala tanggung jawab kepadanya dan seolah-olah kita lupa terhadap sesuatu di balik itu semuanya. Qadarullah, takdir Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, jadi agar kita ini pertama apa? Beriman dulu dengan ketetapan Allah. Beriman dulu dengan takdir Allah. Sabar apalagi lebih Apalagi yang lebih bagus daripada itu yaitu apa? Ridha dengan takdir Allah. Itu. Ya. Kemudian wa inna wa inna Allah bi'ilmihi wa qistihi ja'ala ar-rauha wal faraha fil yaqin. Dan Allah Azza wa Jal dengan ilmu dan keadilannya menjadikan uh, ar-rauh yakni rahah apa uh, ketenangan, ketentraman, wal farah dan kebahagiaan itu fil yakin. Pada sikap al yakin billah, ya. Kalau kita menjadi orang yang yakin kita tinggi kepada Allah, percaya kita tinggi kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang bahagia dan orang yang tenang. Ya. Dan memang seperti itu, ya. Kalau memang betul-betul dia al-yakin billahnya kuat akan seperti itu. Dapat sesuatu ya senang dan bersyukur kepada Allah. Tidak dapat ya bersabar. Ya, dan kehidupan dunia hanya itu. Antara sabar dan syukur, ya. Kalau kebaikan dia syukuri, kalau musibah dia sabari. Itu saja. Di dunia sepanjang hidupnya antara itu. Makanya itulah sifat seorang mukmin yang Nabi katakan inna amrahu kulluhu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Semua urusannya baik seorang mukmin. Karena iman yang kuat yang kokoh. Inna amrahu kulluhu khair, semua baik. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Dan sifat seperti itu tidak dimiliki kecuali seorang mukmin yang memilikinya. Kalau ditimpa musibah in asabathu dharra sabar, dia sabar. Fakana khairan lah. Wa in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Sabar itu baik bagi dia dan ketika ditimpa hal yang menyenangkan bersyukur dan itu baik bagi dia. Nah, jadi seorang yang punya yakin yang tinggi kepada Allah, dia akan hidupnya tenang dan santai, ya dia tidak akan stres ditimpa apapun ya yang berat sekalipun menimpa dia dia tidak akan stres dia karena ya, dia bersandar kepada Allah azza wajal kepada pertolongannya waj'al al-hamma wal huzna fi syaqi was sukht dan Allah menjadikan kesedihan, kegalauan, ya, pada asyak wasukht sikap ragu dan tidak uh, tidak terima dengan takdir Allah atau marah terhadap takdir Allah azza wajal. Nah, seperti yang beliau katakan, memang seperti itu. Kalau orang kondisinya selalu bimbang, ya, tidak pernah yakin, ya sudah gelisah terus, bimbang terus, dan ini menjadi suatu hal yang menyiksa, ya, was-was apalagi dalam bab akidah gelisah bimbang akhirnya hanya sedih hanya gelisah dan selalu kondisinya sangat memprihatinkan wasukhat juga demikian pula sikap tidak terima dengan takdir Allah marah terhadap ketetapannya juga sama dan sungguh celaka orang yang seperti itu nasallahu alaihi ya kita mohon kepada Allah azza wajalla keselamatan dari sikap seperti itu kita ini kan milik Allah azza wajalla kita mau lari kemana ya kita mau lari kemana ada alam lain selain milik Allah azza wajalla yang kita bisa lari ke sana ya ada selain dunia dan akhirat ini yang kita bisa lari ke sana dunia milik Allah, akhirat milik Allah, kita mati di tangan Allah, kita hidup kembali di tangan Allah. Kelak semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal. Terus kita mau lari kemana? Aynal mafar, kemana tempat berlari? Kalau kita menjadi orang yang melawan takdir Allah, terus kita ini mau kemana? Ya, tidak bisa kemana-mana. Semua ketetapan kita, di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita betul-betul milik Allah dan di dalam kekuasaannya. Maka tidak ada jalan lain kecuali pasrah kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali pasrah kepada Allah, serahkan urusan kepada Allah. Jangan ada marah, murka ya kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Mungkin Godaan syaitan akan sampai kepada hal-hal tersebut. Namun segera ingat. Ya, segera kembali. Jangan ada hal-hal seperti itu yang akhirnya akan membuat dia sengsara saja. Tidak akan menguntungkan sama sekali. Wa inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa rezeki Allah itu tidak akan diseret oleh ambisinya orang yang ambisi. Ya. Ini urusan duniawi yang seringkali menjadi rebutan manusia. Seringkali menjadi persaingan di antara mereka. Seringkali menjadi bahan permusuhan. Sebab permusuhan di antara manusia. Padahal rezeki Allah itu tidak akan diseret tidak akan ditarik oleh ambisinya orang yang ambisi. Ada orang yang sangat ambisi, apa dengan ambisinya yang besar akan dapat harta besar? Tidak. Ya. Ada orang yang justru ambisinya besar malah nggak dapat apa-apa. Jadi uh, kalau begitu tidak perlu kita begitu berambisi, ya. Rizki Allah itu tidak ada kaitannya dengan ambisi kita terhadapnya. Kita minta boleh dan usaha dengan cara yang halal, bagus ya. Tapi tidak usah berambisi. Karena berambisi berbahaya ya. Ini berbahaya. Dan apalagi ternyata rezeki itu nggak akan kita tarik dengan ambisi kita. Maka sadari hal tersebut. Begitu pula wala yarudduhu karahiyatu karih. rizki Allah pun tidak akan ditolak oleh kebencian orang yang membenci. Kita saatnya dapat rizki sekalipun sekampung benci semua. Tidak akan kemudian rizki tidak jadi sampai ke kita kalau Allah sudah menentukan. Ya. Pesaing banyak. Orang yang iri banyak. Tapi saatnya Allah memberikan kepada kita rizki Siapapun yang benci tidak akan bisa membuatnya tertolak. Tetap akan sampai kepada kita. Kita pun ketika tidak berambisi ternyata Allah beri. Ya sudah. Ya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Ketika Allah sudah menetapkannya. Jadi kalau begitu, ketika hal ini tertanam pada diri seseorang, dia akan betul-betul tenang, santai, ya kan? Bekerja bekerja berusaha sebagaimana Allah perintahkan, cari pekerjaan yang halal dengan niat yang baik, berusaha sebisanya dalam arti ya, semampunya. Hasilnya pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Rizki sudah Allah bagi-bagi. Kita tidak akan mati kecuali rezeki yang itu hak kita atau yang Allah tetapkan untuk kita sudah kita ambil semua. Tidak akan seorang mati masih ada ketinggalan satu juta belum dapat dia, nggak ada. Ya. Jadi semua yang Allah tetapkan sudah Allah berikan kepada dia. Ikhwan Fidin rahimakumullah uh, Inilah yang dikatakan oleh Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu Agar kita punya Al-yakin billah ya, Jangan ada keraguan-keraguan, kebimbangan-kebimbangan agar kita mantap dalam iman kita kepada Allah Azza wa Jal. Tidak seperti mereka orang-orang munafik. Kemudian disampaikan di sini ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an wa qala Umar radhiyallahu an yaumal al-Hudaybiyah fa'amiltu lidzalika a'malan tu maka saya melakukan karena hal tersebut amalan amalan amalan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ucapan Umar ini radhiyallahu an eh, terkait dengan peristiwa Hudaybiyah ya. Peristiwa Hudaybiyah sedikit kita ingat kembali bahwa ketika itu Rasulullah SAW dengan para sahabatnya hendak pergi umrah. Namun sesampainya mereka di daerah Al-Hudaybiyah yang itu sudah tidak jauh dari Makkah. Ternyata orang-orang musyrikin menghambat mereka. Menghambat Nabi dan para sahabat untuk masuk ke Makkah. Dan mereka tidak mau Nabi dan para sahabat ke Makkah sekalipun bukan untuk menyerang mereka, hanya untuk umroh saja. Mereka tidak mau. Terjadilah akhirnya perjanjian yang disebut dengan Sulh al-Hudaybiyah, ya. Perjanjian Hudaybiyah. Yang dari poin-poin perjanjian tersebut dinilai merugikan muslimin dinilai merugikan muslimin. Poin-poin perjanjian itu dinilai merugikan muslimin. Dan di antara muslimin, di antaranya muslimin sudah ketika itu harus membatalkan atau istilahnya apa? E, mengurungkan ihram mereka sehingga mereka tahallul di tempat itu tidak melanjutkan umroh. Orang-orang musyrikin mengizinkan tahun depan. Di antaranya juga yakni poin perjanjian itu bahwa kalau ada orang Makkah yang masuk Islam tidak boleh ke Madinah. Harus dilarang. Tidak boleh bergabung dengan Nabi. Tapi kalau ada orang dari Madinah mau ke Mekah ya dipersilahkan mau gabung ke Mekah. Dan ketika itu yang membuat justru juga semakin berat saat itu juga Abu Jandal ya seorang yang maka yang baru masuk Islam kemudian langsung mau bergabung dengan Nabi maka mereka orang-orang musyrikin ketika itu mengatakan ini praktek pertama kita jangan diterima dia padahal dia berontak pokoknya harus dengan Nabi Bayangkan bagaimana perasaan muslim ini teman kita baru masuk Islam mau gabung dengan kita. Ya. Harus kita tolak demi perjanjian itu. Itu berat sekali. Ya. Tapi bagaimana? Ini perjanjian disepakati sudah ditandatangani oleh Rasulullah SAW atau dicap ya kan oleh Rasulullah SAW disahkan mereka mesti menanggung sesuatu yang berat ketika itu ya sudah namanya harus sesuai dengan perjanjian ditetapkanlah perjanjian itu dan dipraktekkan ketika itu Umar radhiyallahu anhu ini ceritanya di sini Umar radhiyallahu anhu betul-betul merasa apa merasa berat sampai beliau datang kepada Nabi dan mengatakan kepada Nabi ya Rasulullah alasna alal haq Wahai Rasulullah bukankah kita ini di atas kebenaran Nabi menjawab iya Umar mengatakan falima nu'tid daniyata fi dinina ya Rasulullah mengapa kita mesti memberikan kehinaan kepada agama kita ini ya Umar nggak terima ini maunya Umar radhiyallahu an tapi Nabi mengatakan sudah artinya bahwa ini harus di uh, apa diikuti. Ya, ini sudah ketetapan Nabi, perjanjian yang sudah disahkan. Ya. Datang berikutnya Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar mengatakan kata-kata yang sama. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Umar radhiyallahu an fastamsik bi gharzihi kamu pegangi saja keputusan Nabi itu. Ya. Kamu pegangi apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Ternyata Abu Bakar juga seperti itu. Jadi Umar betul-betul gelisah ketika itu bukan karena ragu terhadap Islam, bukan karena ragu terhadap keputusan Nabi, tapi melihat perjanjian itu apa? dinilai secara lahiriah merugikan muslimin. Sampai beliau mengatakan kenapa kita terima dengan kehinaan di agama kita ini. Nah, tapi bagaimanapun ini adalah ketetapan Rasulullah SAW seorang muslim harus menerima dengan apa adanya. Yakin dengan ketetapan Rasulullah karena beliau bukan uh, apa dari pribadi beliau, beliau dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana kekokohan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya sudah Umar pun harus menerima apa yang ditetapkan dalam perjanjian itu. Kemudian berjalan waktu ya. Berjalan waktu Allah turunkan ayat inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami uh, Berikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Ini turun belum lama dari perjanjian itu. Kaum muslimin baru merasa ini ada berita gembira. Ternyata perjanjian itu ini ada alamat bahwa ini menjadi kemenangan. Dan betul ternyata dari waktu ke waktu semakin nampak ternyata perjanjian itu justru menguntungkan muslimin. Salah satunya tadi yang di apa rasa sangat berat ketika orang yang masuk Islam dari Makkah tidak boleh ke Madinah. Datang ke Madinah, Nabi ke Madinah harus ditolak. Ya. Akhirnya ditolak. Tapi mereka yang ditolak menyadari ini karena perjanjian bukan karena Nabi menolak. Benci kepada seorang muslim bukan, ini perjanjian. Akhirnya yang ditolak ini tidak ke Madinah pun tidak ke Mekah. Akhirnya mereka menggerombol di suatu tempat. Orang-orang ini menggerombol di suatu tempat, berkumpul di suatu tempat dan menjadi penghalang safarnya orang-orang musyrik. Kafilah dagang musyrik berangkat, mereka cegat. Ya, terus diganggu seperti itu. Ya karena mereka para pengganggu, ya kan? Maka dibalas oleh kaum muslimin ini yang mengelompok tersebut. Akhirnya mereka kewalahan. Akhirnya perjanjian-perjanjian tadi justru orang musyriklah yang uh, sedikit demi sedikit membatalkan. Mereka nggak tahan dengan poin-poin perjanjian itu. Baru nyata, ternyata betul-betul kemenangan yang nyata dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Maka pada akhirnya Umar radhiyallahu anhu mengatakan seperti ini. Fa'amiltu Eh, atau sebelum itu dikatakan oleh Umar dan juga sahabat yang lain eh, ittahimur ra'ya 'ala din. Ini kesimpulan dari pengalaman tersebut berjalan waktu. Akhirnya kesimpulan Umar radhiyallahu anhu begitu pula Sahal bin Hunayf mengatakan ittahimur ra'ya 'ala din. Curigai akal kalian. Akal kita semua. Ya. Ketika berhadapan dengan agama yang kita patut curigai justru akal kita. Kita punya pendapat, punya ide, agama punya keputusan begini dan begitu. Jangan curiga terhadap agama, tapi curigai akal kita. Sudah benar atau enggak akal kita ini? Mungkin kita keliru dan kita enggak menyadari. Ini kesimpulan Umar, ittahimur ra'ya 'ala din. Curigai akal ketika berhadapan dengan agama. Walaqad ra'aituni yawma Abi Jandal walau astati'u an arudda ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahu laradattu. Sungguh aku melihat pada kejadian Abu Jandal dulu. Seandainya ketika itu aku mampu menolak Rasulullah perintahnya, saya akan tolak. Nah, itu yang tadi kita maksud ya, yang kita ceritakan tadi ketika itu betul-betul terasa berat bagi para sahabat terutama yang disebutkan di sini Umar, Sa'ad bin Hunayf. Ya. Kalau saya bisa menolak sab apa perintah Nabi ketika itu saya akan tolak. Tapi nggak mungkin ya kan ini sudah keputusan Nabi harus semuanya yakin dan terima. Ya. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Dan Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Nah, Pelajaran penting dari kisah tersebut Ternyata apa yang disangka oleh akal manusia Ya dan berhadapan dengan agama ternyata akal manusia sangat terbatas pengetahuannya padahal ini akalnya siapa ini ketika itu akalnya Umar radhiyallahu anhu Umar radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang yang sangat cerdas bahkan beberapa ijtihadnya dibenarkan oleh wahyu dalam beberapa masalah ya tawanan perang badar kemudian bab khomer bab e, izin bagi anak untuk masuk ke rumah orang tuanya atau ke ruangan khususnya dan seterusnya ijtihad atau pandangan-pandangan Umar dibenarkan oleh Quran tapi lihat saat ini manusia Allah tampakkan kelemahan manusia. Umar mengatakan seperti itu. Ya, curigai akal kita terhadap agama. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kata Umar berikutnya, fa'amil tulidzalika a'malan. Maka akhirnya karena itu aku banyak berbuat amalan-amalan. Introspeksi diri, banyak beramal, ya banyak berbuat baik dan seterusnya khawatir dengan kejadian yang lalu itu. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Habibullah "Laqad hawala Umar rafd as-sulh li'annahu ra'a fihi ghadadah 'ala al-muslimin wa lam yanzur wa lam ya'lam ma hiya al-masalih allati tatarattabu 'alayhi." Lidalika nadima 'ala mauqifihi. Umar ketika itu berusaha untuk menolak perjanjian Hudaybiyah karena dia melihat yakni apa hal yang menyempitkan kaum muslimin ketika itu. Hanya saja dia tidak mengetahui maslahat di balik ini semua, keterbatasan akal manusia. Lidzalika nadima ala mauqifih. Oleh karenanya Umar menyesal dengan sikapnya ketika itu. Wasara yahsibu lidzalika hisaba. Oleh karenanya beliau banyak introspeksi diri. Ya, banyak mengambil pelajaran, kemudian banyak memperbaiki amalan wasara min ahrasin nas fi naqdi araihi sehingga menjadi orang yang paling semangat untuk apa mengkritisi ya pendapat-pendapat pribadinya wa ahras annas fil ittiba' wal bir rasul dan menjadi orang yang paling semangat untuk senantiasa ikut dan mencontoh Rasulullah SAW pasrah dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar radhiyallahu anhu di antara apa yang disebutkan tentang beliau kana waqafan inda kitabillah. Beliau adalah orang yang sangat nurut terhadap kitabullah. Jadi ketika disebutkan kepada beliau kitabullah qala ta'ala sudah langsung berhenti. Ya. Enggak sembarangan. Langsung menyadari, hati-hati ini ayat. Nah, ini karena kembali kepada pembahasan kita yakinnya yang besar, yang kuat kepada kitabullah, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga pelajaran penting dari kisah Hudaybiyah ya, bagaimana seorang itu harus betul-betul yakin terhadap agama, terhadap ketetapan agama. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Ya. Manusia banyak terpengaruh terkadang ya oleh berbagai syubhat-syubhat Eh, yang macam-macam apalagi di zaman kita banyak bacaan yang macam-macam ya. Orang mencari berita, orang mendapat berita sangat mudah. Dan yang kita khawatirkan berita-berita yang membuat apa? munculnya keraguan-raguan. Ya. Dalam bab keimanan kan banyak sekali. Ya. Banyak sekali keimanan bahwa Nabi Muhammad nabi dan rasul terakhir bab ini coba siapa yang kokoh, siapa yang nggak kokoh. Ternyata banyak sekali orang yang tidak kokoh dan ragu sehingga mengikuti nabi-nabi palsu, ya kan? Nah, karena apa? Bacaan. Ya. Karena pengaruh informasi dan lain-lain. Nanti bab lain-lain lagi banyak, bab akhirat dan ini dan itu, macam-macam. Nah, hati-hati dari hal-hal yang akan membuat keraguan-raguan terhadap apa yang kita imani dalam Islam ini. Kemudian disebutkan di sini uh, yang terakhir dari dalil-dalil dalam bab ini penulis menyebutkan wa fihi ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam man dzaqa ta'mal iman man eh, dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula akhrajahu muslim wa 'anil Abbas mithlahu. Wa fihi dan pada uh, riwayat tadi ada makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman" akan merasakan manisnya iman, nikmatnya iman man radhiya billahi rabba. Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya wabil islami dina ridha Islam sebagai agamanya wabi Muhammadin rasulah ridha Muhammad sebagai rasulnya akhrajahu muslim dan juga diriwayatkan dari Al-Abbas radhiyallahu anhu yang semakna dengan itu demikian dikatakan oleh penulis rahimahullah jadi uh, ini juga seperti yang beliau katakan bahwa di sini ada makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan merasakan nikmatnya iman orang yang seperti itu ya ridha Allah sebagai Rabbnya ridha Islam sebagai agamanya ridha Muhammad sebagai nabinya ini sudah pasrah e, total ya kan pasrah bongkoan kalau bahasa sana ya total sudah pasrah kepada Allah azza wajal ridha betul-betul dengan Allah Azza wa Jal sebagai Robnya sehingga apapun ketetapan Allah Azza wa Jal dia ridhoi dia ikuti, dia pasrah, dia terima dan tentu ini semuanya dilandasi dengan yakin Gak mungkin kalau ridho tapi gak yakin ya kan pasrah kepada ketetapan Allah sementara dia gak yakin gak mungkin jadi landasan utamanya ya yakin dulu betul-betul yakin Muncul berikutnya ridha terhadapnya, pasrah kepadanya, istislam kepadanya. Juga dengan Islam sebagai agamanya dan konsekuensinya kalau ridha Islam sebagai agamanya, agamanya ya sudah apa ajaran yang di dalamnya ikut, ya. Jangan menentang, jangan apalagi ragu. Ragu ya. Ini uh, menunjukkan tadi kita sebutkan tidak punya iman ya menentang, ragu dan hal-hal yang lain seterusnya yang bertolak belakang dengan ridho tersebut. Jadi ridho Islam sebagai agama kita sudah terima, laksanakan dengan pasrah kepada Allah Azza wa Jal. Begitu pula ridho Muhammad sebagai rasulnya sama juga tentunya ya menerima konsekuensi daripada iman kita kepada beliau sebagai utusan Allah Azza wa Jalla saya mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dengan sadar ya tanpa paksaan dengan ridha dengan iman apa konsekuensinya sudah taati apa yang beliau perintahkan jauhi segala yang beliau larang ya imani apa yang beliau beritakan dan ikuti tuntunan beliau nah ini baru ridha Muhammad sebagai nabinya ya, tidak menentang, tidak membantah dan seterusnya. Nah, sekali lagi ini semuanya kembali kepada landasan utamanya yaitu yakin. Yakin terhadap Allah, terhadap Islam, terhadap nabinya. Ya, jangan ada keraguan sedikit pun pada semua perkara tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan.